Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Hamdan kathiran tayyiban mubarakan fi. Kama yuhibbu Rabbuna wa yarda Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'd <clears throat> Kita lanjutkan Pelajaran kita dari kitab Al-Fiqhul Muyassar Fi Daw'il Kitab wa Sunnah kita sampai pada masalah yang ketujuh. Masih pada bab yang pertama tentang pendahuluan di dalam asaum, pembahasan asaum. Masalah yang ketujuh dan ini sekaligus masalah yang terakhir dari bab yang pertama Waktu niyati Fisawmi Wahukmuha wa hukmuha. Waktu berniat untuk berpuasa. Kapan waktunya? Wa hukmuha dan apa hukumnya? Hukum niat di dalam berpuasa. <coughs> Yajibu 'ala saimi an yanwiyasyam Wajib bagi orang yang berpuasa untuk berniat puasa. Meniatkan puasanya dalam rangka beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Wahya ruknun min arkanihi kama madha. Dan niat puasa itu termasuk salah satu rukun dari rukun-rukun puasa sebagaimana yang telah berlalu. Ada berapa rukun puasa? Dua. Yang pertama Hmm? Nah, yang hafal. menahan diri Nah. Taib. Ya. Nah, membaca ya. Nah. Menahan diri dari pembatal-pembatal puasa. Ya. Sejak terbitnya fajar sampai tenggelamnya matahari. Ini syarat uh, rukun yang pertama. Rukun yang kedua niat. <clears throat> Harus disertai dengan niat. Nah, dia niat puasa apa? Dan juga niat dalam rangka untuk beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Maka wajib bagi orang yang berpuasa untuk berniat. Liqaulihi sallallahu ala wasallam Innamal a'malu bin niyat Wa innamal likulli imri'im manawa Dalilnya adalah sabda Rasulullah SAW Innamal a'malu bin niyat Sesungguhnya amalan-amalan itu tergantung niatnya Wa innamal likulli imri'im manawa Dan sesungguhnya bagi setiap orang Manawa apa yang dia niatkan Kapan niatnya? Wayanwiha minal laili fi siyamil wajib maka dia meniatkan puasa dari malam pada puasa wajib puasa wajib termasuk puasa Ramadan <coughs> atau puasa wajib yang lainnya puasa nazar puasa kafaroh dan lain-lain dari puasa wajib harus berniat dari malam. Kasaumi Ramadan wal kafarati wal qada'i wan nazar. Seperti puasa Ramadan, puasa kafarah, puasa bayar qada dan juga puasa nazar. Wala qabla al-fajri bidaqiqatin wahidah. Walaupun satu detik sebelum fajar harus diniatkan. Ya, harus sudah berniat sebelum fajar. Walaupun satu detik sebelum sebelum fajar. <clears throat> Kenapa harus meniatkan dari malam? Liqauli sallallahu alaihi wasallam <clears throat> dan ini adalah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man lam yubayyitis siyama qabla al-fajri fala siyama lahu." Barang siapa yang tidak memalamkan niat puasa sebelum fajar maka tidak ada puasa baginya hadis diriwayatkan oleh Alimah imam Midi An-Nasa'i dan yang lainnya dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah taala <coughs> dan sebagian para ulama alul hadis seperti Imam Bukhari eh, dan yang lainnya menyebutkan bahwasanya hadis ini mauquf. Mauquf kepada Hafsah atau mauquf kepada Abdullah bin Umar. Ya. Artinya hanya sampai kepada sahabat, ucapan sahabat. Nah. Namun Syekh Al-Bani rahimahullah dalam Sahih Tirmizi mensahihkan. <clears throat> Sehingga berdasarkan riwayat ini harus memalamkan niat ya, harus memalamkan niat pada puasa wajib. Ya. Walaupun satu detik sebelum fajar. Berbeda dengan puasa sunnah Berbeda dengan puasa sunnah Maka boleh Berniat dari siang hari Sebagaimana akan dijelaskan Faman nawa sauman fin nahar Barang siapa yang berniat puasa di siang hari Walam yat'am syai'an eh, Dan belum makan apapun belum makan, belum minum, belum melakukan pembatal-pembatal puasa, lam yujzihu illa fi siyami tatawwu. Yang demikian tidak sah kecuali dalam puasa sunnah. Barang siapa yang niat puasa dari siang Walaupun dia belum melakukan pembatal puasa Tidak sah Kecuali puasa sunnah Fayajuzu biniyatin minan nahar. Maka boleh dalam puasa sunnah meniatkannya dari siang hari. Idza lam yat'am syai'an min aklin aw syurb. Ya, selama dia tidak makan apapun atau belum makan apapun dan belum minum sedikit pun. Ya, dan belum melakukan pembatal-pembatal puasa. Nah. <clears throat> <coughs> dan ini pendapatnya jumhur <coughs> para ulama. <coughs> Apa dalilnya? bolehnya berniat dari siang hari untuk puasa sunnah. Li hadits Aisyah radhiyallahu taala anha qalat. Dalilnya adalah hadits Aisyah radhiyallahu taala anha beliau berkata. Dakhala alayya Nabi sallallahu alaihi wasallam dzata yaumin. Suatu hari Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk kepadaku, masuk rumah beliau radhiyallahu taala anha. Fakal dan beliau berkata, hal indakum min syai? Apakah kalian memiliki suatu makanan? Fakul nala, Maka kami menjawab, tidak ada. Qala fa ini idan soim. Maka kalau begitu ya, saya puasa. <clears throat> Perhatikan lafat fa ini idan soim. Maka kalau begitu saya puasa. Ya, berarti sebelumnya beliau naam belum ada niat puasa. Ya. Tapi ketika tidak ada makanan ya, yang bisa dimakan, maka beliau berpuasa berniat berpuasa ketika itu juga di siang hari. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullahu taala. Dalam satu riwayat fa'asum dengan fi'il mudhari. Ya. Naam. Kalau mungkin fa ini idzan shaim, kalau begitu saya puasa, mungkin riwayat ini masih ada yang bisa e, membantahnya. Mungkin bisa jadi sebelum nanya tentang makanan beliau sudah niat puasa. Nah, sehingga ketika tidak ada makanan beliau ingin meneruskan puasanya. Tapi ada riwayat yang lebih jelas, yaitu riwayat fa'asum dengan fi'il mudhari. Dan fi'il mudhari yufid al-istiqbal. Fi'il mudhari berfaedah untuk perbuatan yang akan yang akan datang fa inni saim eh, fa, eh, fa asum. Oleh karena itu saya akan puasa. Kalau begitu saya akan puasa. Ini riwayat yang jelas yang menunjukkan bahwasanya beliau sebelumnya tidak berniat puasa. Tapi karena tidak ada makanan, maka beliau berniat puasa ketika itu juga di siang hari. Ini dalil bolehnya berniat puasa di siang hari untuk puasa sunnah. Dengan syarat apa tadi? belum melakukan pembatal-pembatal puasa. Nah, ya. nah boleh pagi sudah ngopi segelas, ya. nah baru jam 8 nanya nasi nggak ada, baru puasa, ya nggak boleh, ya. <coughs> karena sudah melakukan pembatal puasa. <coughs> Disyaratkan di sini belum melakukan sedikit pun pembatal puasa. Tapi perhatikan di sini, subhanallah ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika bertanya kepada keluarganya, apakah ada makanan? La. Enggak ada, ya. Subhanallah. Nah, ya. rumah beliau, rumah tangga beliau, ya. Di rumahnya tidak ada makanan. Ya. Dalam keadaan mereka istri-istri beliau tidak ada yang mengeluh ya. Nah, tidak ada yang yang mengeluh. Ya, Subhanallah. Nah, kalau istri-istri kita sekarang, ya, masya Allah. Nah, semoga menjadikan istri-istri kita istri-istri yang salehah, mengikuti jejak istri-istri para nabi dan para sahabat. Ya. Nah, banyak mengeluh belum punya ini, belum punya itu, ya. Bukan cuma mengeluh makanan. Ya. Masih mending mungkin kalau mengeluh makanan karena lapar lah, apa yang semisalnya, ya. Ini belum punya ini, belum punya itu, ya. Terus tetangganya beli ini, gerendeng lagi, ya. Ini umur fulan udah beli mesin cuci, udah beli kulkas yang bagus mereknya. Ya. Al-muhim. Ya. Demikianlah dibuat perempuan. Eh. Nah, <clears throat> maka semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang saleh dan istri-istri kita orang-orang yang salehah. Cukup dengan apa yang Allah berikan. konaah, eh, merasa cukup dengan apa yang Allah anugerahkan. Eh, tidak mengeluh tidak menggerutu ketika sedikit rezeki yang datang. Tidak menggerutu ketika perabotan belum lengkap. Eh? Dan seterusnya. Tidak menggerutu ketika penghasilan suami eh, hanya sekian dan sekian. Eh? Padahal suami sudah berusaha. Eh? Berusaha usaha ini usaha itu, dagang ini dagang itu. Ya, keluar rumah dan seterusnya. Nah, gak usah. Ketika hasilnya sedikit, ya syukuri ya syukuri dan sabar dengan rizki yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan kepadanya nah tidak banyak menggerutu ya. suami sehari cuma ngasih 20 ribu syukuri ya cuma ngasih 15 ribu misalkan syukuri ya mungkin itu kemampuan suami nah Taib. <clears throat> Beda kalau suaminya uangnya banyak, ya, makannya daging kambing terus di luar, ya, ngasih ke istrinya sepuluh ribu. Nah, ini, nah, ya, tidak tepat yang seperti ini. Tapi kalau suaminya pas-pasan, memang itu kemampuannya, sudah berusaha maksimal, hanya segitu, ya, maka isbiru sabar, disyukuri apa yang Allah Subhanahu Wa Taala anugerahkan. Ya dan jangan meniru gayanya orang lain yang mungkin berduit ya nah susah kalau kita nah membandingkan dengan orang yang suaminya itu eh, gaji tetap per bulan ya pegawai atau yang semisalnya atau saudagar atau tajir ya nah dengan suami yang mungkin penghasilannya pas-pasan ya jangan membandingkan dengan yang besar penghasilannya ya. Sehingga seorang wanita akan tertimpa penyakit tidak bersyukur ya. Tidak memiliki sikap kona'ah Merasa cukup dengan apa yang Allah subhanahu wa ta'ala anugerahkan Anda ya, Wahai para wanita memiliki suami yang saleh Itu sudah rezeki yang subhanallah besar ya. Rezeki yang besar, rezeki yang Masya Allah Lebih utama daripada harta ya suami yang saleh. suami yang memberikan nasihat, bimbingan ketika istrinya salah. Nah, suami yang mengingatkan istrinya dengan kewajiban-kewajiban dan seterusnya. Nah, suami yang saleh ini rezeki yang besar. Ya. <clears throat> Tapi dalam hadis tadi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada Aisyah, apakah kalian memiliki makanan? Maka Aisyah menjawab, tidak ada ya Rasulullah. Maka beliau mengatakan, naam, fa ini dan saim. Oleh karena itu saya berpuasa. Ya, tidak menggerutu ya Rasulullah, kenapa ini belum ada makanan nih? Ya. Nah, ya. Atau dan beliau pun tidak menggerutu, ya. Kenapa makanan nggak diawet-awet misalkan? Ya. Tidak. Apa jawaban beliau? Fa inni idan shaim. Ya. Kalau begitu saya puasa. Ya, subhanallah. Naam. <coughs> Teladan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. <coughs> Amma siyamul wajib, ini dalam puasa sunnah ya. Amma siyamul wajib adapun puasa wajib fala bi niyatin minan nahar, maka tidak sah tidak boleh bila diniatkan dari siang hari. Fala Buddha fihi min niyatil lail dan harus eh, harus pada puasa wajib niat dari malam. Berdasarkan riwayat tadi dan juga berdasarkan riwayat innamal a'malu niat. Sesungguhnya amalan-amalan tergantung daripada niat. <coughs> Kemudian <clears throat> paragraf yang terakhir. Wa takfiniyatun wahidatun fi bidayati Ramadan li jami'i syahr. Dan wajib eh, dan cukup afwan dan cukup. Eh. Wa takfi dan cukup sekali niat pada awal Ramadan dengan niat berpuasa selama Ramadan. Dan ini yang direjikan oleh Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Bolehnya berniat sekali ya, di awal malam Ramadan dengan niat puasa selama Ramadan. <clears throat> Akan tetapi yang seperti ini ya, selama tidak terputus puasanya. Ya, selama puasanya tidak terputus. Kalau puasanya terputus, misalkan sakit, hari ke-10 sakit, dia nggak puasa. Maka ya, ketika mau puasa lagi sembuh ya, sembuh misalkan sakit cuma 3-4 hari, sembuh kemudian mau puasa lagi maka berniat lagi. Berniat lagi dengan niat puasa naam e, selama sisa Ramadan. Ya, sampai selesai dengan niat sampai sampai selesai Ramadan. Nah. <clears throat> Ini kalau terputus wajib untuk mengulangi niatnya. Apa dalilnya boleh berniat sekali di awal Ramadan untuk seluruh eh, atau selama Ramadan? Eh. Dalilnya hadis tadi di atas. Karena keumuman hadis innamal a'malu biniat. Sesungguhnya amalan-amalan tergantung daripada niatnya. <coughs> Wa yustahabbu tajdiduha fi kulli yaum. Dan disunnahkan untuk memperbaharui niat setiap setiap hari, itu setiap malamnya. Nah. Dan ini yang, yang dirojekan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullahu taala bolehnya berniat sekali di awal Ramadan untuk seluruh Ramadan ya, dan juga disunahkan untuk memperbaharuinya di setiap malam. Sunnah. Nah, <clears throat> Adapun jumhur, jumhur para ulama dan ini madhabnya Imam Syafi'i rahimahullahu taala <clears throat> berpendapat wajib untuk e, berniat di setiap malam. Nah, wajib untuk berniat di setiap malam. Nah, <clears throat> dan ini pendapatnya jumhur para ulama. Dan yang raja insya Allah eh, Apa yang dirojihkan oleh syekh Ibnu Taimin rahimahullahu taala dan sebelumnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Nah. <clears throat> Apa bedanya pendapat pertama dengan pendapat yang kedua? Bedanya dalam satu satu kondisi ya. Ketika seseorang naam eh, yang berpuasa tidur di sore hari ya, sebelum maghrib ya, kemudian dia bangun di hari berikutnya di siang hari setelah terbit fajar eh, setelah terbit naam fajar maka bagi pendapat yang pertama tadi yang membolehkan niat sekali, ya, maka puasa orang tersebut ketika dilanjutkan di hari yang kedua sah puasanya. Adapun pendapat yang kedua, maka puasa orang tersebut tidak sah karena wajib untuk memalamkan niat. Nah. Dan kita masuk kepada bab yang kedua. Al-babu tsani fil a'dzaril mubihati lil fitr. Bab yang kedua Uzur-uzur yang membolehkan seorang berbuka Wa mufattiratis saim Dan pembatal-pembatal puasa dalam bab yang kedua ada dua pembahasan. Pembahasan pertama uzur-uzur yang membolehkan seseorang berbuka di siang Ramadan. Pembahasan kedua tentang pembatal-pembatal puasa. Al-mas'alatul ula, masalah yang pertama. al azharul mubihatu lil fitri fi Ramadan. Uzur-uzur yang membolehkan seseorang berbuka di siang Ramadan. Yubahul fitru fi Ramadan li ahadil a'zari taliyah. Diperbolehkan untuk berbuka di siang Ramadan karena salah satu uzur berikut ini. Al-awwal, uzur yang pertama, al-maradu wal kibar. Sakit dan usia lanjut. Fayajuzu lil marid alladhi Maka boleh bagi yang sakit yang masih diharapkan kesembuhannya dari sakit tersebut boleh bagi dia untuk berbuka di siang Ramadan. Wa idza bari'a wajaba alaihi qada'ul ayyamil lati aftaraha. Dan apabila telah sembuh wajib baginya untuk mengqada hari-hari yang dia berbuka di siang Ramadan. Liqaulihi ta'ala dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala ayyaman ma'dudat faman kana minkum maridun aw ala safarin fa iddatun min ayamin ukhar. dan hari-hari yang telah ditetapkan yaitu hari-hari yang telah ditetapkan dan barang siapa yang diantara kalian sakit atau dalam keadaan safar di perjalanan kemudian berbuka maka wajib baginya untuk mengkodo di hari-hari yang lainnya. Wa ta'ala dan juga dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala. Faman syahida minkum falyasumhu. Barang siapa yang di antara kalian menyaksikan atau mukim di bulan tersebut, ya, falyasumhu maka hendaklah dia berpuasa. Wa man kana maridan aw ala safarin fa iddatu min ayyamin ukhra dan barang siapa yang sakit atau safar kemudian berbuka maka wajib baginya untuk mengqadha di hari-hari yang lain. Wal maradu alladhi yurakhas ma'ahu fil fitri maradu alladhi yashuqqu 'ala al maridi siyamu bisababi. Dan sakit yang diperbolehkan bagi orang yang sakit untuk berbuka ya, adalah sakit yang disertai dengan rasa masyakkah ya. sakit yang disertai dengan rasa berat ya. apabila orang yang sakit tersebut berpuasa jadi tidak sembarangan sakit tapi sakit yang apabila Al-marid orang yang sakit tersebut akan berat iya. ketika berpuasa. Misalkan akan memperlambat kesembuhannya atau akan menambah parah sakitnya <coughs> atau yang semisalnya. Nah, adapun sakit-sakit yang ringan ya. Nah, ya, sakit luka di tangan, luka di kaki, enggak ya, nggak ada pengaruhnya ketika puasa atau flu ya, atau yang semisalnya yang tidak berpengaruh ketika dia berpuasa. Maka seperti ini, naam dia tidak boleh berbuka di siang Ramadan. Karena sakit yang diperbolehkan untuk berbuka di siang Ramadan adalah sakit yang apabila dia berpuasa maka akan ada rasa masyakoh, rasa berat. Amal maridul ladzi la yurja bur'uh. Tadi orang yang sakit yang diharapkan kesembuhannya. Ya. Demam ya, atau yang semisalnya. <coughs> Sedangkan wal maradul ladzi taib amal marid alladzi la yurja bur'uh adapun orang yang sakit yang sakitnya tidak diharapkan kesembuhannya artinya sudah ada vonis dari dokter ini penyakit sulit sembuh ya. dan naam jarang yang bisa sembuh ya. sehingga difonis penyakit yang naam sulit sembuh ya. orang yang sakitnya sakit seperti ini awil ajis anisiam, ajzan mustamirron atau orang yang lemah tidak mampu berpuasa ya. dan rasa lemahnya ini mustamir terus menerus. Ya. Kalgabir seperti orang yang sudah lanjut usia, ini lemahnya terus menerus. Ya. Lemah tidak mampu berpuasa. Ya. Dua orang ini yang sakit tadi, yang penyakitnya tidak naam diharapkan kesembuhannya atau sulit untuk sembuh, ya dan orang yang sudah lanjut usia yang lemah tidak mampu berpuasa ya. fa yuftir maka orang ini berbuka di siang Ramadan wala yajibu alaihi dan tidak wajib untuk membayar qada wa innamatalzamuhu fidyah hanya saja dia wajib membayar fidyah bi an yut'im an kulli yaumin miskinan yaitu dia memberikan makan kepada seorang miskin setiap harinya. Ini fidyah. Lian Allah Azza wa jalla ja'al al-it'ama mu'adinan lisiyam. Karena Allah Subhanahu wa taala menjadikan it'am memberikan makan ini sebanding dengan puasa hina kana takhir bainahuma fi awwali ma furidus siyam yaitu ketika di awal puasa, di awal wajibnya puasa, ya, di sana masih ada tak uh, apa takhir di awal diwajibkannya puasa di sana masih ada takhir boleh memilih awal puasa awal diwajibkannya puasa dulu boleh memilih. Baik orang yang mampu puasa atau tidak. Ya. Boleh memilih walaupun dia mampu puasa. Boleh memilih antara puasa dengan bayar fidyah. Ya. Ini awal diwajibkannya puasa. Boleh memilih, boleh bayar fidyah, boleh puasa walaupun dia mampu puasa. <clears throat> Berdasarkan ayat wa 'alal ladzina yutikunahu fidyatun ta'amu miskin faman tatawa khairan fahuwa khairul lah wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun dan bagi orang yang mampu berpuasa ya, maka dia bayar fidyah mampu berpuasa tetapi tidak berpuasa maka wajib bayar fidyah memberi makan seorang miskin dan barang siapa yang mau bertatawu, mau dia berpuasa, ya, itu lebih baik baginya. Ya. Atau barang siapa yang dia mau berbuat kebaikan dengan melebihkan e, makanan diberikan kepada orang miskin atau memberikan lebih dari seorang miskin, ini lebih baik baginya. Wa antasumu dan kalian berpuasa itu lebih baik bagi kalian In kuntum ta'lamun apabila kalian mengetahuinya. Perhatikan wa antasumu khairul lakum dan engkau berpuasa itu lebih baik bagi kalian. Artinya dulu awal diwajibkannya puasa boleh memilih antara puasa dengan bayar fidyah. Tetapi ketika turun ayat faman syahida minkum syahr falyasumhu. Barang siapa yang menyaksikan mukim di negerinya di tempat tinggalnya di bulan itu maka hendaklah dia puasa. Dengan turunnya ayat ini maka tidak ada lagi pilihan. Nah, harus berpuasa dan wajib berpuasa. Nah, wajib berpuasa jika ada kemampuan. <coughs> Maka ketika Allah Subhanahu wa taala menjadikan it'am, memberi makan itu sebanding dengan puasa, ya, ketika awal-awal diwajibkannya puasa Ramadan maka demikian pula orang yang sakit yang sulit sembuh ya, atau orang yang lemah lanjut usia tidak mampu berpuasa ya, maka sebagai ganti dari puasanya ya, karena dia berbuka tidak mampu berpuasa maka sebagai ganti puasanya dia wajib membayar fidyah. Dia wajib membayar fidyah. Apa fidyahnya? Memberikan makan seorang miskin setiap harinya. Kalau di bulan tersebut 30 hari, maka dia wajib ya, selama 30 hari memberi makan orang miskin. <clears throat> al Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala, Imam Bukhari rahimahullahu taala berkata, "Wa amma Syekhul Kabir, adapun orang yang lanjut usia, idza lam yatukis siyam apabila dia tidak mampu berpuasa, faqad at'ama Anasun ba'da makabura 'aman aw 'amain an kulli yawmin miskinan." Maka Anas Malik radhiyallahu taala anhu beliau telah membayar fidyah ya, setelah beliau lanjut usia Nah, setahun atau dua tahun. <coughs> Ya, setahun atau dua tahun sebelum beliau meninggal dunia. An kulli miskinan. Ya. Apa fidyahnya? Setiap hari memberi makan kepada seorang miskin. Wa qala Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma berkata Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma fi syekhil kabir wal mar'atil kabirah tentang kakek yang lanjut usia dan nenek yang lanjut usia la yastati'ani an yasuma yang keduanya tidak mampu berpuasa fal yut'ima makana kulli yawmin miskinan maka hendaknya keduanya memberi makan kepada seorang miskin setiap harinya nah ini dalil eh, bagi orang yang sudah tua renta yang tidak mampu berpuasa atau orang yang sakit yang naam sulit sembuh sakitnya yang telah difonis untuk naam tidak sembuh oleh dokter atau yang lainnya naam berdasarkan penelitian ya, medis ya, maka mereka wajib bayar fidyah boleh berbuka di siang Ramadan dan wajib membayar fidyah Fayut'imul ajizu anisiyami ajzan la yurjab zawaluhu bimaradin kana au kibar an kulli yawmin miskinan nisfa sa'in min burrin au tamrin au aruz au nahwiha min kutil balad. Maka orang yang lemah yang tidak mampu berpuasa yang lemahnya itu terus-menerus ya, sulit sembuh ya. Baik lemahnya karena sakit atau karena lanjut usia ya maka wajib untuk memberi makan kepada seorang miskin setiap harinya seberapa nisfas so setengah so ya. setengah so dari gandum atau setengah so tamar kurma kering atau setengah so beras nah aunahwiha atau yang semisalnya min kutil balad dari makanan pokok suatu negeri jadi dibayar eh, fidyah nisfas so' ya. Membayar fidyah <coughs> nisfas so' setengah so' ya. Satu so' berapa mud? Empat mud Berarti dua kali raupan ya. Dua kali raupan Nah Wa so' dan ukuran satu so' itu kiloan warubu takriban kira-kira dua kilo seperempat 2 kilo seperempat. Fayakunul it'am an kulli yaum. Maka fidyah setiap harinya kilo jiram wa mi'a wa kham wa ishrina jiraman. Takriban. Maka fidyah setiap harinya setengahnya dari 2 kilo seperempat berapa? 1 kilo seperlapan. Ya. 1 kilo 125 gram 1 kilo 1 8 gram Kira-kira Nah Hada ala kaul Ini menurut satu pendapat Ada juga yang berpendapat <clears throat> laisa fihi haddan mahdud. Ya. Ada yang berpendapat tidak ada batasan tertentu. Nah, tidak ada batasan tertentu. Nah, yang penting ya, makanan tersebut bisa mengenyangkan si miskin. Ya. Nah, kalau uruf kita kebiasaan kita ya, kenyang itu dengan satu piring ya. Satu piring. Ya, serta lauknya. Nah, sesuai dengan orof kita. Ya. Yang penting si miskin tersebut kenyang dengan makanan tersebut. Sebagaimana datang dari Anas, Anas bin Malik beliau ketika lemah dan tidak mampu untuk berpuasa maka beliau bayar fidyah. Apa fidyah yang beliau kasih? Beliau memberi rot apa khubz, ya. khubz atau roti dan juga al-laham dan dagingnya di sini tidak disebutkan uh, apa ini setengah so atau yang semisalnya dengan ukuran tersebut tidak. Tapi beliau memberikan khubz roti dengan <coughs> daging. Nah, riwayat ini ada dalam Sahih Bukhari. Baik. Nah. <coughs> <coughs> Adapun tadi yang nisfa so yang setengah so, maka mereka mengkiaskan kepada apa? Mengkiaskan kepada fidyah. Fidyatul adza dalam melakukan ibadah haji. Fidyatul adza dalam melakukan ibadah ibadah haji. Nah, orang yang melakukan naam eh, perkara-perkara yang dilarang ketika ihram ya, tapi karena uzur sehingga dia harus melakukan naam perkara-perkara tersebut ya, maka dia apa? Membayar fidyah. Nah, dalam hadis disebutkan nah bahwasanya fidyah orang yang melakukan pelanggaran dalam ibadah haji karena udur ya, dia memberi makan naam enam orang miskin. Ya, dan setiap orang miskin itu setengah sok. Ya, setiap orang miskin setengah setengah sok. Ini ada dalam hadis. Nah, <clears throat> sehingga sebagian para ulama mengkiaskan Eh, fidyah ini dengan fidyah al-adza dalam melakukan ibadah haji. Adapun para ulama yang lain berdasarkan hadis Anas bin Malik tadi, ya, mereka tidak menetapkan batasan tertentu. Yang penting orang yang diberi atau si miskin yang diberi makanan dia kenyang dengan makanan tersebut. Nah. <clears throat> <coughs> Apakah memberi makanan harus yang <clears throat> mentah atau harus yang matang? Ya. Disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullah taala, ya, boleh mentahnya, boleh matangnya. Nah, boleh mentahnya, boleh juga matangnya setelah dimasak. Dan yang paling afdol hendaknya orang yang mau bayar fidyah eh, memperhatikan kondisi si miskin yang akan diberi. Kalau si miskin yang akan diberi ya si fakir yang akan diberi ini dia nggak perlu rumah aja nggak ada ya, apalagi alat masak ya maka beri yang jahis yang matang nah supaya nggak pusing lagi nyari-nyari tempat masak ya. kasih yang matang sedangkan e, bila dia memiliki alat untuk itu atau mudah untuk memasak dan seterusnya ya, dan mungkin yang membayar fidyah ini tidak ada waktu untuk memasak atau karena alasan yang lainnya boleh untuk membayar fidyah dalam bentuk e, mentahnya. Nah, kedua-duanya diperbolehkan dan ini yang dipilih oleh Syekh Al-Utsaimin rahimahullahu taala. <clears throat> Kemudian apakah orang miskin yang dikasih ini harus berbeda-beda. Ya, misalkan di kampung tersebut e, orang miskinnya naam 30 orang. Apakah harus beda-beda? Hari ini ini si A, hari ini si B, hari ini C dan seterusnya. Ataukah boleh ya, satu orang miskin ini terus yang dikasih? Nah, taib. Al-Zahir ya. Al-Zahir boleh. Ya, boleh Naam, walaupun hanya satu orang miskin tersebut yang diberi, ya, akan tetapi di hari yang berbeda. Nah, misalkan dia yang paling fakir, nah, maka dia terus yang diberi <coughs> setiap harinya, boleh. Nah, dan juga boleh, ya, juga boleh e, memberi 30 orang miskin, ya, sekaligus dalam sehari. Nah, dalam sehari langsung 30 orang selesai fidyahnya. Nah, yang demikian pula diperbolehkan. Nah, <clears throat> Apakah boleh bayar fidyah dengan uang? Ya. Layajus tidak diperbolehkan. Nah, membayar fidyah dengan nominal uang. Kenapa? Karena dalam hadis lafadznya lafadz tu'am. Nah, lafadz yang terdapat dalam nas atau dalil itu adalah makanan. Nah, ya, memberi makan seorang seorang miskin. Nah, sehingga tidak boleh dengan naam nominal uang atau yang semisalnya seperti membayar zakat fitrah tidak boleh dengan nominal uang, harus dengan makanan. Karena hadis atau dalil tentang zakat fitrah adalah dengan makanan. Ya. Zaman dulu ada emas, ada perak, tetapi Rasulullah SAW tidak membayar zakat fitrah dengan perak, emas, ya, dirham atau dinar tidak, tetapi dengan makanan. Nah, demikian demikian pula untuk bayar fidyah harus dengan makanan, tidak boleh dengan uang. <clears throat> <coughs> Taib. Hadza ini ya, bagi orang yang sakit atau orang yang lanjut usia. Wa in marid sohasiyamuhu wa aja'ah. Kemudian kalau seandainya orang yang sakit dia memaksakan diri puasa, ya, walaupun harus penahan sakit, ya, maka puasanya sah. Maka puasanya sah. Nah. <clears throat> Taib wallahu taala alam bisawab. Naktafi bihadal miqdar. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.